Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah fikih yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sebuah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita kaidah yang masih ada hubungannya dengan masalah niat. Kaidahnya panjang, tadi disimpulkan oleh akhuna eh, akhuna Ihsan hafizahullah taala bahwa azm yang kuat, ya azm yang kuat bisa mendatangkan eh, pahala atau bisa mendatangkan iqab yang sempurna. Um, kaidahnya sekali lagi seperti yang saya katakan panjang, saya akan bacakan Kemudian saya akan terjemahkan kaidah ini. Kemudian kita akan membahas tentang makna dari beberapa lafaz yang penting dalam kaidah ini. Kemudian makna kaidah secara keseluruhan. Kemudian insyaallah taala kita akan bahas dalil-dalil dari kaidah ini. Kemudian juga kita akan bahas tentang tata cara atau beberapa tatbiqat, beberapa penerapan dari kaidah ini. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan bisa meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kaidah yang kita akan bahas adalah berbunyi seperti ini. <clears throat> Al-azmu tam idza bihi ma yumkinu min al-fi'li مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام ini kaidahnya sekali lagi العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل آه، نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام apa artinya <clears throat> Artinya azm yang sempurna, azm yang kuat apabila berhubungan dengan perbuatan atau mukaddimah dari perbuatan maka pelakunya dalam masalah pahala dan dalam masalah iqab, dalam masalah sanksi, dalam masalah dosa didudukan seperti orang yang melakukan perbuatan itu dengan sempurna. Ini makna dari kaidah yang insyaallah uh, arti dari kaidah yang insyaallah taala akan kita bahas. Masalah yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah tentang makna dari beberapa lafaz yang sangat penting dalam kaidah ini. Kita tadi menyebutkan makna atau menyebutkan lafaz azam. <clears throat> Apa yang dimaksud dengan azam? Al-azm secara bahasa artinya al-jid, kesungguhan. Al-jid artinya kesungguhan. Kalau misalkan seseorang berucap azama Muhammadun ala amri azman. Maksudnya idza aradahu idza arada fi'lahu. Muhammad memiliki azm atas sebuah perkara. Maksudnya apabila dia ingin melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi azm bagian daripada iradah, maksud kehendak. Oleh karena itu, azm ini ada dalam hati. Azm masih berhubungan dengan masalah niat. <clears throat> Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarij As-Salikin beliau mendefinisikan azm dengan perkataan beliau huwa al-qasdul jazimu al-muttasilu bil fi'al. Sekali lagi, huwa al-qasdul jazimu al-muttasilu bil Yang dimaksud dengan azm ya, adalah niat yang kuat, niat yang bulat, tujuan, maksud yang sangat kuat ya, yang berhubungan dengan fiil, yang berhubungan dengan perbuatan. Ini arti daripada azm. Dan kita sering mendengar orang-orang kita, ya, kaum kita sering mengucapkan azam. Ya, azam. Jadi dia memiliki azam, uh, azam yang kuat, berarti tekad. Ya, niat. Ini sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya, azam ya. Atau sudah sering digunakan oleh kaum kita ketika berbicara tentang seseorang yang memiliki niat yang sangat kuat kemudian dia berkata dia punya azam artinya punya tekad cita-cita maksud yang kuat nah ini salah satu lafaz yang ada dalam kaidah tersebut kemudian e, fiil artinya perbuatan gerakan seseorang fiil ya maksudnya adalah amalul mukallif atau mukallaf maksudnya adalah amalul mukallaf al-muqtaran bila qasid. Yang dimaksud fi'il adalah perbuatan hamba yang berhubungan dengan qasd, niat. <clears throat> Sekali lagi, kita punya kaidah yang berbunyi al azmu tam idza tarana bihi ma yumkinu min al-fi'li aw muqaddimat al-fi'li nuzila sahibuhu fi thawab wal iqab manzilat al-fa'il tam. Artinya, azam yang kuat apabila berhubungan dengan perbuatan atau mukaddimah dari perbuatan tersebut maka pelakunya dalam masalah pahala dan dalam masalah iqab, masalah sanksi, masalah dosa didudukkan seperti orang yang melakukan perbuatan itu secara sempurna. Apa arti atau makna dari kaidah yang kita sedang bahas? <clears throat> makna al-kaidah ulama berkata tufidu هذه القاعدة أن الإرادة الجازمة من الإنسان على فعل ما حسنا كان أم سيئا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من الفعل أو مقدمات الفعل كالقول ونحوه نزل صاحبها منزلة الفاعل التام في الثواب والعقاب Maksudnya adalah kaidah ini memberikan faedah bahwa al-iradah al-jazimah minal insan bahwa tekad, niat, ya, keinginan yang kuat yang ada pada manusia untuk melakukan amalan apapun, untuk melakukan perbuatan apapun, baik yang baik atau yang buruk, apabila sudah berhubungan dengan apa yang dia mampu apa yang dia sanggupi dari sebuah perbuatan atau dari mukaddimah perbuatan tersebut seperti al-qaul contohnya perkataannya atau yang semisalnya maka pelakunya didudukan seperti orang yang telah melakukan perbuatan itu dengan sempurna dalam masalah pahala dan dalam masalah siksanya dalam masalah iqabnya <clears throat> kemudian dalam kaidah ini ada kalimat fi wal iqab fi thawabi wal iqab. Dalam masalah tawab pahala dan dalam masalah sanksi dosa. Ya. Jadi seseorang punya tekad. Kemudian dia sudah melakukan perbuatan yang dia sanggupi tapi tidak sempurna. Atau mukadimahnya hmm, Tekadnya bulat. Perbuatannya tidak dia selesaikan tapi sudah e, mukaddimahnya dia sudah lakukan. Ya. Maka dalam masalah pahala dan dalam masalah sanksi dia didudukan seperti orang yang melakukan perbuatan itu dengan sempurna. Kalimat fi thawab wal iqab pahala dan sanksi yakni pahala dan dosa ini adalah qaid dan perlu kita perhatikan karena sangat penting sekali. Ya ulama berkata وقوله في الثواب والعقاب قيد يفيد أن العزم على الفعل إنما ينزل منزلة الفاعل في الجزاء الأخروي لا في الأحكام الدنيوية لأن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة فالعاجز, من فالعاجز عن العبادة الواجبة وفي نيته أنه لو قدر عليها لفعلها لا يسكت عنه القضاء عند قدرته إن كانت العبادة مما يقضى والعازم على القتل أو السرقة فلم يقدر على ذلك لا يعد في حكم الشرع كمن قتل أو سرق حقيقة كلمة في الثواب والعقاب iqab dalam masalah dosa eh dalam masalah pahala dan dosa. Ini merupakan قيد yang memberikan faedah bahwa orang yang memiliki azam yang kuat untuk melakukan sebuah perbuatan maka didudukkan kedudukannya seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam jaza al-ukhrawi dalam balasan di akhirat kelak bukan dalam hukum dunia ya bukan dalam ahkamud dunia karena apa karena ahkamud dunia, hukum-hukum dunia ini e, dilihat dari asbab al-zahirah atau dilakukan di atas sebab-sebab yang zahir, yang nampak, bukan dari hati. Oleh karena itu orang yang lemah tidak bisa melakukan ibadah yang wajib kemudian dalam hatinya ada niatan kalau sanggup dia akan melakukannya dengan sempurna dia tetap wajib melakukannya artinya kalau e, kodoknya ya tidak gugur ya dari tentunya ibadah-ibadah yang memang ada kodoknya seperti sholat misalkan ya misalkan dia tidak sanggup e, dia sudah mengucap kalau saya ma bisa sholat maka saya akan lakukan ya Nah, tidak cukup niatnya karena apa? Karena ketika dia sehat, maka dia wajib mengkodok. Ya. Tetapi dari sisi pahala dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian wal azimu 'ala al-qatl aw sariqah orang yang punya azam ke, tekad yang bulat untuk melakukan perbuatan dosa seperti membunuh atau seperti mencuri ya kemudian dia tidak sanggup melakukannya tidak sanggup melakukannya eh, maka dalam hukum syariat hukum orang ini tidak disamakan dengan orang yang e, membunuh dan orang yang mencuri secara hakikatnya. Artinya tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah membunuh atau sudah men mencuri. Ya. Tetapi dalam masalah jaza, dalam masalah jaza ukhrawi dari sisi iqobnya disamakan Adapun di, di dunia orang yang sudah membunuh maka dikisos. Orang yang mencuri lebih dari nisab maka dipotong tangannya. Ya. Adapun orang yang ada dalam hati niatan untuk membunuh, niatan untuk mencuri yang lebih dari nisabnya. Kemudian dia tidak melakukannya karena tidak sanggup untuk melakukannya, maka tidak dihukumi seperti orang yang pertama tadi artinya tidak di eh, kisos dan tidak dipotong tangannya walaupun dari sisi pahala atau ekob ya dari sisi ekobnya dia mendapatkan dosa dari niatnya yang kuat tersebut ya ini kaidah yang sangat e, penting untuk kita ketahui <clears throat> Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalil-dalil dari kaidah yang uh, kita bahas di pagi hari ini? Ada beberapa dalil insyaallah taala yang akan kita sampaikan. <clears throat> dalil yang pertama yang disebutkan oleh ulama tentang kaidah ini adalah surat Al-Qalam ayat 17 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati." إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum." Sesungguhnya kami uji mereka, yakni kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Mekah. Sesungguhnya kami uji mereka kama balawna al jannah sebagaimana kami menguji ashab al-jannah orang-orang yang memiliki kebun kami menguji kufar Quraisy itu sebagaimana kami uji orang-orang yang memiliki kebun iz aksamu ketika mereka bersumpah mereka bersumpah dengan lisan mereka apa yang mereka ucapkan dari sumpah yang keluar dari lisan mereka la yasrimunnaha musbihin artinya mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari ya ini sumpah mereka wala yastathnun dan mereka tidak mengucapkan insyaallah mereka bersumpah dengan demikian maksudnya supaya orang-orang miskin itu tidak bisa meminta mereka atau tidak nimbrung ketika ngambil panennya dari kebun-kebun mereka. Mereka orang-orang yang bakhil tidak mau ngasih orang-orang miskin. Sehingga mereka bersumpah di pagi hari akan panen dan memetik e, buah-buahan tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat eh, Al-Qalam ini di ayat yang ke-19 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون maka diliputilah kebun mereka itu oleh taifun malapetaka yang Allah turunkan malapetaka di Rabb kamu wahum naimun dalam keadaan mereka tidur ketika mereka tidur lelap Allah Subhanahu wa taala berikan malapetakannya Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala hancurkan kebun mereka sehingga Allah berkata fa asbahat faasbahat eh, fa asbahat maka hitamlah kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam artinya arang menjadi arang ya menjadi arang terbakar oleh karena itu tidak ada yang bisa mereka panen ya Taib. Kenapa para ulama rahimahumullah taala mengambil eh, ayat-ayat uh, ini sebagai kaidah dari uh, apa yang kita bahas? Ya. Apa wajib dalalahnya? Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya adalah annallaha aqaba haula'il qawma ala azmihim bil ma'siyati muqtarin bi muqaddimatil fi'al wa huwa qasamuhum ala tanfidhi ma'azamu alaihi. Sisi pendalilan uh, dari ayat ini untuk kaidah yang kita bahas ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi sanksi mengazab kaum tersebut atas azim mereka azam mereka untuk melakukan perbuatan maksiat al-muqtarin bi muqaddimatil fa'il yang sudah berhubungan dengan muqaddimah fi'il muqaddimah fi'ilnya apa yakni qasam mereka sumpah mereka mereka bersumpah untuk melakukan apa yang ada pada niatan mereka. Dari azam yang kuat, mereka punya niatan untuk e, mengambil atau memetik e, panennya di pagi hari supaya tidak didatangi oleh orang miskin. Ya. Kemudian mereka bersumpah dengan sumpah mereka. Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu id aqsamu layasrimunnaha musbihin lihat ketika mereka bersumpah <clears throat> ini sudah muncul ucapan dari mereka qaul fiilnya mereka ingin <clears throat> panen tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin Ketika sudah selesai bubar, orang miskin datang kecelek. Ini maksud mereka. Ini menunjukkan kebakhilan mereka. Padahal dalam harta ada zakat untuk orang-orang miskin. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala berkata, "Fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-azma mimma yu'akhadhu bihi al-insan." لأنهم عزموا على أن يفعل عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم dalam ayat ini ada dalil bahwa azm, azam, tekad yang kuat adalah hal yang eh, diantaranya seseorang disiksa dengannya. Karena dalam ayat yang mulia ini mereka ashabul eh, jannah, orang-orang yang memiliki kebun itu memiliki azam untuk melakukan eh, hal yang jelek tersebut dan akhirnya mereka di diberi eh, diberi balasan disiksa dengan apa sanksinya yakni dengan dihancurkannya kebun-kebun mereka sebelum mereka melakukannya sebelum mereka memanennya ini dalil yang pertama yang bisa kita sampaikan tentang kaidah al-azm at-tam idza tarana bihi ma yumkinu min al-fi'li أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب من منزلة الفاعل التام yang kedua kaidah yang uh, dalil yang dijadikan uh, dasar oleh para ulama untuk kaidah ini adalah surat An-Nisa ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما النساء آيات 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal في fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Kalau katakan tidak sama orang-orang mukmin yang duduk yang tidak punya udur, yang tidak mempunyai udur dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama. Orang-orang yang beriman yang duduk yang tidak mereka itu yang tidak memiliki uzur dengan kaum mujahidin kaum mukminin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Kemudian Allah berfirman, "Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajah." Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwanya di atas orang-orang yang hanya duduk dari kalangan kaum mukminin yakni satu derajat Allah lebihkan mereka kemudian wa kullu wa'adallahu al-husna masing-masing Allah janjikan dari kebaikan al-husna karena kaum mukminin ya itu dijanjikan dengan kebaikan semuanya Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum mujahidin di atas orang-orang yang duduk tanpa uzur dengan pahala yang besar. Apa sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini? Surat An-Nisa 95 ulama berkata أن الله نفى المساواة بين المجاهد والقائد غير المعذور فدل بمفهومه على أن المعذور له أجر المجاهد إذا كانت إذا كانت نيته جازمة ولم يتخلف عنها مقدورها وإنما أكعده العجز Uh, sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menafikan menafikan adanya persamaan antara mujahid dengan orang yang duduk yang tidak punya udur maka dengan mafhum dari ayat yang mulia ini bahwa orang yang punya ulur dia dapat dia mendapatkan ajrul mujahid. Artinya pemahaman kebalikan, ya. Jadi orang yang e, duduk tidak punya uzur ini nggak dapat pahala, ya. Nah, pemahamannya dari sini kata ulama orang yang punya uzur orang yang punya uzur, dia punya tekad dalam hatinya untuk berjihad, tapi dia tidak sanggup duduk dia ini, duduk, tidak sanggup. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mujahid. Ya, idza kanat niyatuhu jazimatan. Apabila dia punya niat yang kuat, niat tekad yang bulat, walam yatakhallaf anha makduruha wa inna al-ajz ya karena dia ada ajz tidak bisa berjihad karena adanya uzur ini adalah dalil yang kedua yang bisa saya bacakan dalil yang ketiga adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis Abu Bakrah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada dua muslim berhadapan dengan pedang-pedangnya. <clears throat> Maksudnya, apabila dua muslim sedang berhadapan ingin saling membunuh. Falqatilu wal maktulu finnar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh ada di dalam api neraka. Kemudian fakultu Abu Bakar berkata, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul maksudnya apa wahai Rasulullah al-qatil mungkin iya masuk neraka si pembunuh bisa masuk neraka bisa dipahami oleh kita Bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia juga bisa masuk neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia yakni orang yang terbunuh tadi juga punya azam haris punya semangat ada niatan yang kuat untuk membunuh si pembunuh tadi hadis ini riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yakni asyahid dari hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan al-maktul juga dalam neraka dengan dalil, dengan dasar hiras, semangat yang ada dalam hatinya, maksud yang ada dalam hatinya untuk membunuh uh, muslim yang lain. Wajah dalalah dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama uh, adalah ya, seperti eh, al-imam uh, al-imam uh, An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab I'lamul muwakkin kemudian Tariqul Hijratain kemudian Madarijus Salikin Madarijus Salikin ya e, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam نزل المقتول منزلة القاتل في العقاب الأخروي لعزمه على قتل صاحبه المقترن بمقدوره من الفعل وهو سعيه وحرك وحركاته وإشهاره للسلاح Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menundukkan eh, mendudukkan mendudukkan orang yang terbunuh tadi kedudukannya sama seperti pembunuh dalam siksaan siksaan di akhirat. Karena apa? Karena ada azam dari niatan dari dia untuk membunuh kawannya tadi. Al-muqtarin bimakdurihi minal fi'al. Azamnya itu sudah berhubungan dengan fi'il dengan perbuatan. Buktinya dia bawa pedang dan dia berkelahi. Tetapi pedangnya kawannya sudah menyambernya dulu. Ya. Sehingga dia mati. Dia ada usaha sebenarnya ada harakah kemudian dia bawa pedang di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim wa huwa sa'yu wa harakatuhu asharu silah ini ada fiil walaupun yang akhirnya dia terbunuh ini menunjukkan bahwasanya niat itu ya mempengaruhi pahala atau mempengaruhi adanya siksa ya ini dalil yang luar biasa dalil yang agung ya yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdakan. Dalil yang sangat besar yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bahwa niat ini sangat penting dan sangat mempengaruhi seseorang dan bisa mendatangkan pahala atau bisa mendatangkan dosa niat kita yang ada dalam hati kita ini bisa mendatangkan pahala atau bisa mendatangkan dosa. Apabila niatnya baik, maka mendatangkan pahala. Apabila niat buruk, bisa mendatangkan e, dosa. Hadis yang ini memberikan faedah-faedah e, yang sangat-sangat banyak. Ya, faedah yang sangat banyak. Di antaranya <clears throat> e, bisa jadi seorang muslim itu melakukan perbuatan dosa. Ya, di sini disebut sama Rasulullah SAW, "Idza taqal muslimat." Apabila dua muslim berseteru berhadapan, ingin saling membunuh. Ya, menunjukkan bahwa hadis yang mulia ini seorang muslim bisa jadi melakukan perbuatan dosa dan tidak bisa langsung dikafirkan. Ya, Hadis ini membantah mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa itu kafir. Otomatis kafir. Ini mazhabnya Khawarij. Kalau orang kafir, maka apa? Maka akhirnya apa? Halal darahnya, Kemudian kalau sudah kafir maka bolehlah dibom dan seterusnya. Ini mazhab Khawarij. Ya. Dan hadis ini tidak memerintahkan seseorang untuk membunuh ya. Jangan salah dipahami. Oh kalau begitu boleh dong orang muslim saling e, berbunuh. Tidak boleh. Tidak bisa. Karena apa Rasulullah SAW habarkan di sini orang yang membunuh dan terbunuh masuk neraka jadi banyak faedah dari hadis ini, ya. Banyak faedah dari hadis yang mulia ini. Pertama, e, orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak langsung dihukumi kafir. Ya. Apakah itu mencuri atau berzina atau membunuh. Ya. nggak boleh kita katakan dia itu kafir keluar dari Islam. Hmm? Karena Rasulullah SAW dengan dalil ini dan hadis-hadis yang lain itu menjelaskan bahwa mereka masih muslim. Ya, mereka masih muslim. Jadi nggak boleh kita mengkafirkan sembarangan. Nggak boleh, oh fulan kafir. Si fulan kafir, kafir, kafir. Ini nggak benar. Ya dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW mengkafirkan sembarangan dan tidak ada diajarkan oleh radio roja atau TV roja mengkafirkan orang sembarangan ya tidak ada ya dan tidak boleh tidak ada satupun guru di sini mengajarkan kaum muslimin mengkafirkan yang lainnya dengan kafir yang sembarangan. Ya. Kalau menuduh dengan tuduhan ini kembalinya pada dia di akhirat kelak dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila perkataan atau tuduhan ini terus diikuti sama yang lain dosanya numpuk-numpuk. Baik. Ini ya. Jadi saya ingatkan karena ada sebagian orang mengatakan oh radio roja, TV roja ini mengajari pengkafiran ya mengkafirkan orang sembarangan. Ya. Ini orang yang berkata demikian pertama. Ya. Dia berdosa. Yang kedua, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan dosanya akan diikuti oleh yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Man sana fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yawmal qiyamah. Orang yang ngasih contoh buruk, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikuti sampai hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, nanya kita siapa saja di antara kita muslim, ya hati-hati ketika berbicara. Jangan asbun, asal bunyi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atau siksa sesuai dengan ucapan kita. Ya. Eh, kita kembali di sini. Syahid dari hadis yang mulia ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa si pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka, dua-duanya masuk neraka. Dipahami oleh Abu Bakrah agak sulit. Kalau yang membunuh, iya bisa kita pahami dia masuk neraka. Tapi yang terbunuh, kok bisa juga masuk neraka? Apa sebabnya? Nah Rasulullah Alaihi Wasallam berkata di sini, dia masuk neraka. Innahu kana harisun ala qatli sahibih kata Rasulullah SAW Sesungguhnya dia punya hiras, semangat, niat yang kuat untuk membunuh sahibnya. Nah, ini. Kenapa dia masuk api neraka. Hadis yang keempat, hadis Sahal bin Hunayf. Hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Yeah. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بوها النبي صلى الله عليه وسلم bersabda من سأل الله من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه yeah. من سأل الله kata Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa orang yang meminta kepada Allah asyhadah mati syahid bisidkin dengan jujur maka ballagahu Allah manazil syuhada Allah akan sampaikan dia Allah Allah akan sampaikan orang tersebut manazil syuhada pada kedudukan orang-orang yang mati syahid wa in mata ala firashihi walaupun dia mati atau meninggal di atas tempat tidurnya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor ke 1909. Eh, Apa sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini? Ulama berkata, "Anna man tamanna syahadata yanalu ajraha بنيته الجازمة المكرونة بما يقدر عليه من الفعل أو مقدماته وهو وهو هنا su'alullahi syahadata bisidq. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah sesungguhnya orang yang memiliki tamanni, keinginan, cita-cita, maksud, niat, azm, mati syahid dia akan mendapatkan pahalanya dengan niatnya yang kuat yang sudah ada hubungannya dengan perbuatan yang dia mampui atau mukaddimahnya yakni apa di sini sualullah asyhadah di sini permintaan dia kepada Allah agar mati syahid lihat hadisnya man sa'alallaha asyahadah kata Rasul siapa saja orang yang minta kepada Allah asyhadah mati syahid dengan jujur, dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan dudukkan dia di kedudukan-kedudukan asyuhada. Ya. Walaupun dia meninggal di atas firasnya, di atas tempat tidurnya. Ya. Al-Imam eh, Abu abbas Al-Qurtubi rahimahullah beliau berkata tentang hadis ini هذا يدل على صحة ما أصلناه وهو أنه من نوى شيئا من أعمال البر ولم يتفق له عمله لعذر كان بمنزلة من باشر ذلك العمل وعمله Ini menunjukkan tentang kebenaran dari dalil yang sudah kami tetapkan kata beliau yakni bahwa orang yang memiliki niat sesuatu dari amalan kebaikan kemudian dia tidak sanggup mengamalkannya karena ada udur maka kedudukannya sama seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Matlab salis, e, eh, masalah yang ketiga, masalah terakhir, yakni tentang penerapan kaidah ini. Ada lima contoh insyaAllah ta'ala yang akan saya bacakan dalam pertemuan ini. Yang pertama, contoh yang pertama, penerapan kaidah yang pertama. <clears throat> Jadi eh, bisa kita perhatikan supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan supaya kita bisa mengerti tentang contoh dari kaidah-kaidah ini atau lebih paham tentang kaidah yang kita sedang pelajari. Yang pertama, لو جاء رجل إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه ya Contoh yang pertama, kalau ada orang datang ke masjid untuk sholat jamaat, untuk sholat berjamaah, kemudian dia dapati mereka telah melakukan sholat, selesai dari sholat. Kemudian dia sholat sendiri, maka dia mendapatkan pahala sholat jamaah dengan niat dan usahanya. Misalkan akhuna Ihsan mau sholat zuhur di masjid, masjid eh, A misalkan ya atau Masjid Al Barkah sini. Beliau di rumahnya berusaha sudah berangkat. Kemudian beliau jumpai masjid sudah selesai, kaum muslimin sudah sholat. Kemudian beliau sholat sendirian. Maka dengan kaidah ini dan dengan dalil-dalil yang disebut tadi, Akhuna Isa mendapatkan pahala sempurna. Pahala seperti sholat berjamaah. Ya, walaupun tidak berjamaah dengan kaum muslimin di masjid tadi. Ya, tidak berjamaah salat duhur tadi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Man kana lahu wirdun yusallihi min al-lail fanama wa fi niyyatihi an yakuma ilayhi faghalabathu aynuhu kutiba lahu ajru wirdihi wa kana nawmuhu ala sadaqah wa kana naumu alaihi sadaqah fa subhanallah luar biasa ini contoh ya ajib contohnya yang disebutkan oleh uh, ulama ya, oleh al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam uh, kitab Tariqul Hijratain al-Imam Al-Qayyim mencontohkan begini orang yang punya wirid kebiasaan salat malam ya kemudian dia tidur di malam tersebut dengan niat malam itu saya akan bangun untuk salat malam ya Fawalabat huainu Fawalabat huainu itu artinya dia ketiduran dia ketiduran ya nggak bangun maka jangan khawatir dia diberi pahala sesuai dengan niatnya ya wa kana naumuhu alaihi sadaqah dan kata Ibn Qayyim tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuknya subhanallah Allah kasih sedekah ya ini luar biasa niat karena apa azm niat ini, e, niat itu penting niat itu penting contoh yang ketiga contoh yang ketiga man nawal jihad fi sabilillah biniyatin jazimatin wa ata bima yaqdiru alaihi min al-fi'l thumma adahu al-ajz falahu mithlu ajri ini juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam e, eh, marja' yang sama dalam e, Tariqul Hijratain. E, contoh yang ketiga, ada orang yang niat berjihad fi sabilillah di jalan Allah niyatin jazimah dengan niat yang kuat. Niat yang kuat, niat yang bulat, tekad yang bulat. Kemudian dia melakukan perbuatan yang e, bima yakdiru yang dia sanggupi dari perbuatan atau mukaddimah dari perbuatan tersebut. Kemudian datanglah uzurnya. Dia tidak bisa melakukannya. Ya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mujahid. Seperti pahala mujahid. <clears throat> Ini contoh yang uh, ketiga. Contoh yang keempat dari kaidah ini adalah من ترك المعاصي توبة لله مع قدرته عليها أثيب على ذلك ومن تركها عجزا بعد بذل مقدوره في تحصيلها نزل منزلة العاصي في الإثم Ini pun contoh yang luar biasa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarij As-Salikin. Beliau berkata, orang yang meninggalkan maksiat dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mampu melakukannya. Artinya dengan kondisi yang sebenarnya dia mampu untuk melakukan maksiat tersebut. Usiba ala zalik. Maka dia mendapatkan pahala atas hal itu. Ya. Orang yang meninggalkan misalkan perbuatan zina. Dia mampu untuk melakukan zina. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan perbuatan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Atau mencuri, dia mampu untuk melakukannya sebenarnya. Maka Allah kasih pahala. Karena dia meninggalkannya betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan perbuatan maksiat karena ajiz, karena ketidakmampuan dia, ketidakmampuan dia, ya, dalam melakukannya, maka tetap kata Ibnu Qayyim, orang yang kedua ini didudukkan seperti orang yang melakukan maksiat dengan sempurna dan dia mendapatkan dosa itu. Ya. Saya ambil contoh misalkan ada seseorang si A ingin melakukan perbuatan zina misalkan, walayadzubillah. Atau ingin melakukan eh, maksiat yang lain seperti mencuri misalkan, walayadzubillah. Ketika dia ingin mengambil barang yang dia curi, ada orang lewat, orangnya gagah, ternyata polisi misalkan. Ah dia takut, wah oh, ada polisi nih. Kemudian dia pergi. Tidak jadi curi karena apa? Lihat polisi. Ya. Ah, ini dapat do, do, do, dosa. Karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu untuk melakukannya. ah ini, ini yang harus kita perhatikan, ya. Contoh yang lain. Orang ingin pergi berbuat maksiat di sebuah tempat. Kemudian dia pakai kendaraannya, di jalan banyak meletus, tas, ya, motornya atau mobilnya meletus, atau macet. Dia balik lagi loh, balik lagi. Bukan karena Allah, tapi karena tidak mampu, karena e, banyak meletus, empat-empatnya lagi meletus. Ya. Depan, peletas, petas, belakang, peletas, petas nggak bisa jalan ya, dia meninggalkan perbuatan maksiatnya karena hal itu maka tidak mendapatkan pahala justru dia mendapatkan dosa yang sempurna ya karena apa karena niat karena dia sudah melakukan di muqaddimat muqaddimatul fi'al di situ ada muqaddimatul fi'al yang sudah dia lakukan beda dengan yang baru ham baru ada di hati baru ham kalau baru ham e, masalahnya lain. Bahkan e, dengan kasih sayang Allah, Allah kasih e, pahala. Ya. Atau Allah tidak kasih dosa. Ya, Allah tidak kasih e, dosa. Nah, Allah berfirman Allah uh, uh, dalam hadis yang uh, disebutkan di dalam riwayat Al Imam Bukhari dan Muslim ya wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilah ya orang yang punya ham niat buruk kemudian dia tidak bisa melakukannya maka Allah kasih uh, pahala hmm? eh, ini karena Allah juga sebenarnya ya. dia tidak melakukan perbuatan buruk itu baik <clears throat> contoh yang kelima hadirin dan para pemirsa yang Allah muliakan للداعي إلى الله مثل أجور من اهتدى بسبب دعوته وللداعي إلى الضلال مثل آثام من تبعه لنيتهم, لنيتهم المكرونة بمقدوره من الفعل وهو الدعوة هاي ini penting sekali. Dalam Tariqul Hijratain, ya, Imam Nawawi rahimahullah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ad-da'i para pendakwah, ini orang yang berdakwah mengajak kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, dia mendapatkan uh, pahala orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dakwahnya. Orang mendapatkan hidayah, ya orang itu mendapatkan pahala dan orang yang mendakwahnya terus dapatkan pahala. Begitu juga Kata Ibn Qayyim, dai orang yang mengajak kesesatan, mendakwahi manusia untuk menuju kepada kesesatan, ya. Dia mendapatkan dosa dari dosanya orang-orang yang mengikuti itu. Karena apa? Karena niatnya yang berhubungan dari perbuatan tersebut, yakni dakwah. Nah, ya. Ada perbuatan di situ. Oleh karena itu ketika kita ya menyampaikan ilmu, ketika kita berdakwah, ketika kita, kita ngomong, kita lihat ini. Ya, dakwah kita ini benar atau salah? Ya. Ngomong kita ini benar atau salah? Jangan sampai kita mengajak manusia ke dalam perbuatan yang sesat. Sehingga kita mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya walayadzubillah. Ya. Walayadzubillah. Inilah eh, tentang kaidah al-azmu at-tam إذا اقترن به ما يمكن الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة al-fa'il at-tam dengan dalil-dalil dan contoh-contohnya wallahu a'lam bishawab dan uh, sampai sini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala kita kembali kepada akhuna Ihsan ya untuk mengatur jalannya uh, tanya jawab dalam pertemuan kita hari ini insyaallah taala eh, kalau ada kata-kata eh, kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab saya jawab kalau misalkan tidak ada yang bisa saya jawab maka eh, bisa tanyakan kepada yang lebih paham nah Allah alam Jazakallah khair atas penjelasan dan uh, penerapan contoh penerapan dari kaidah ini yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ya'la Qarnaidi Afidahullah taala. Dan pendengar setelah pemirsa Roja TV bagi Anda yang ingin bertanya tentunya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0813177765543. Kita angkat untuk satu penelpon terlebih dahulu silakan. Halo. Baik, silahkan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543. Koneksi hubungan interaktif kami uh, telah dibuka. Silahkan kita angkat penelpon yang pertama. Halo. Baik, Ustaz. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz ya. Dari uh, pendengar kita di Kota Batu dengan uh, Taib Ika seorang muslimah berniat kuat untuk berpuasa Arafah Ustaz karena menginginkan pahala dan berharap diampuni dosanya dua tahun ke depan. Tetapi terhalang karena uzur syar'i. Bagaimana dengan pahala dan keutamaan amal tersebut Ustaz? Apakah bisa didapatkan? Ya, uzurnya apa katanya? Uh, karena ada halangan tidak disebutkan tapi hmm, dia menyampaikan nah. uzur syar'i. Ayo. Bagaimana dengan pahala dan keutamaan amal tersebut setelah berniat kuat namun tidak mampu melaksanakannya? Nah, seorang eh, muslimah atau muslim ya <clears throat> siapapun orangnya <clears throat> ketika dia berniat untuk melakukan sebuah amalan dan sudah menjadi tekad yang kuat azm yang kuat ya maka dia akan mendapatkan pahalanya kalau misalkan dia tidak mampu untuk melakukannya karena ada uzur ya eh, tadi sudah jelaskan, sangat jelas sekali ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, di surat An-Nisa ayat yang ke-95 la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim al mujahidina bi amwalihim wa فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى al mujahidina ala al qa'idina ajran 'azima Surat An-Nisa ayat 90 Lima. Jika Allah Subhanahu wa taala berkata di sini, tidak sama orang mukmin yang duduk, orang kaum mukminin yang duduk eh, karena tanpa uzur. Di sini Allah katakan ghairu urid barar, tanpa uzur. Tidak sama dengan mujahid fisabilillah yang berperang di jalannya dengan harta dan dengan jiwa mereka. Allah angkat derajat mujahid yang berperang dengan harta dan jiwa mereka di atas mereka satu derajat Hmm. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil bahwa e, orang mukmin yang duduk karena uzur mendapatkan pahala seperti orang mukmin yang berjihad. Ya. Dan ketika ada uzur tapi niatan ada dalam hati untuk melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih pahalanya. Ya. Ini sesuai dengan kaidah yang kita sedang bahas di mana Eh, kaidahnya berbunyi al-azmu tam idza tarana bihi ma yumkinu min al-fi'li aw muqaddimat al-fi'l nuzila sahibuhu fi thawabi wal iqabi manzilat al-fa'il tam azm yang kuat niat yang kuat apabila berhubungan dengan sesuatu yang mungkin untuk bisa diperbuat dari perbuatan yang kita niatkan atau yang dia niatkan atau yang seseorang niatkan atau berhubungan dengan mukaddimat perbuatan tersebut, maka si pemilik niat itu didudukkan seperti berlaku orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sempurna dalam masalah pahala dan dalam masalah dosanya. Oleh karena itu, maka eh, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya untuk eh, saudari-saudari kita muslimah yang di Gua Batu ya, eh, di Kota Batu, ya di Kota Batu ini mendapatkan pahala dengan sempurna sesuai dengan niatnya karena ada uzur uzur syar'i bahkan dijelaskan di situ nah wallahu alam bisawab Nah, jazakallah khair dan demikian pendengar kita di Kota Batu. Barakallahu fiik wa jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Halo. Taib. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan umum suaranya. Taib dengan siapa di mana? Iya. Di Rio ini, Bu Siti. Silakan Ibu Siti. Nah, ini kita kan mengikuti pengajian di Roda TV setiap hari. Bagaimana kita di sini kan nggak ada pengajian. Iya. Pertanyaannya Ibu? Nah, ini kita mengamalkan kepada ya, membaca surat Fakihah sama Al-Buluk. Hmm. Ada contohnya nggak dari Rasulullah kalau malam Jumat kita membaca al apa Al-Kahfi Al-Kahfi, ya. Baik. Hmm. Nah, nasihatnya lah mana ada contohnya enggak dari Rasulullah. Iya. Ummu. Ya Itu saja? Hmm. Ya. Baik, jazakallah khair. Nah, barakallah fiik atas pertanyaannya Bos ya, di Riau ya. Ibu siapa? Ibu siapa? Inlam akhta Ibu Siti. Oh iya, Ibu Siti ya di Riau, Masya Allah. Allah. Dan Jazakillah khairan. Semoga Allah kasih balasan pahala kepada Ibu Siti yang di Riau atas pertanyaannya yang begitu semangat ya Kemudian tadi juga diberitakan bahwa beliau eh, rajin untuk melihat acara-acara di Radio Roja dan TV Roja ya. Mudah-mudahan Allah berikan eh, pahalanya dan faedah-faedah yang besar Allah berikan eh, pahamkan Ibu Siti tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Um, di antara pertanyaan tadi yang eh, beliau sampaikan tentang amalannya yang diamalkan eh, sama Ibu Siti di sana tentang bacaan surat Al-Mulk dan surat eh, Al-Waqiah ya. Um, tentang surat Al-Mulk itu ada sunnahnya, ada, ada ada dalilnya ya. Orang yang baca di malam hari maka kemudian meninggal maka di uh, dia akan dihalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya itu sahih. Kemudian e, ada pun surat Al-Waqi'ah ya, ada hadis orang yang baca surat Al-Waqi'ah maka tidak akan ditimpa dengan e, kemiskinan. Hadisnya lemah, hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujah. Ya, tidak bisa dijadikan dalil untuk mengamalkan surat e, Al-Waqi'ah ini ya tiap harinya. Walaupun walaupun boleh kita baca surat Al-Waqi'ah ya, tidak ada larangan. Surat Al-Qur'an bagus semua yang kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas tetapi ketika kita mengamalkan secara rutin, ya, misalkan apakah al waqiyah dibaca setiap malam, itu nggak ada keterangannya. Adapun surah al muluk, ada keterangannya. Surat al muluk ada dasir, ada ada sunnahnya. Kalau surat al waqiyah, Ibu Siti tadi tidak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnahnya. Kemudian surat Al-Kahfi ya surat Al-Kahfi ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya dibaca di hari Jumat Ya, sebagian ulama mengatakan di hari Jumat yang bukan di malam Jumat seperti fatwa Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Tetapi sebagian ulama menyebutkan boleh di malam Jumat juga karena sudah masuk hari Jumat, ya. Wallahu a'lam Jadi ibu boleh membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam hari eh, Jumatnya. Dan eh, Anda sebutkan itu di buku metode eh, tajwid Syafi'i lengkap di situ di hadis-hadis eh, hadis-hadis tentang hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif tentang eh, surat-surat uh, dalam Al-Quran, mana yang bisa kita amalkan dari hadis-hadis yang sahih, mana yang uh, tidak bisa kita amalkan dari hadis-hadis yang lemah, uh, bahkan uh, palsu. Ya, oleh karena itu, uh, mudah-mudahan kita bisa memahami sunnah ini dan bisa mengamalkan sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu diingat bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amalan sebaik-baik amal. Apalagi kalau hafal. Eh, tadi pagi saya membaca hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di depan para sahabatnya, ya. Eh, di depan Abu Hurairah Rasul berkata, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi?" Lihat kata Rasul, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi?" أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان kata Rasulullah SAW apakah salah satu di antara kalian apakah salah satu di antara kalian suka apabila dia pulang ke rumahnya mendapati di rumahnya tiga unta bunting besar-besar dan gemuk ajib tiga unta bunting besar dan gemuk ini kata ulama, Rasulullah SAW menggambarkan onta karena binatang yang pal, eh, karena tunggangan yang paling istimewa di zaman itu. Tunggangan yang paling istimewa di zaman itu. Bisa dikiaskan di zaman sekarang. Seperti apa ya tunggangan yang paling istimewa? Eh, mobil atau motor apa yang paling bagus? di zaman sekarang mobil apa misalkan Ferrari Ferrari misalkan. <laughs> ya kita pulang tiga Ferrari ada di rumah Masya Allah ya Hadisnya sahih ini riwayat Muslim. Ya. Pulang ada tiga Ferrari di rumah atau tiga CBR motor. <laughs> Ya. Kan? Hmm. Pulang sudah ada. Uh, tentunya mau sekali kita kan. Abu Hurairah menjawab, "Qulna kai para sahabat menjawab, "Na'am." Iya ya Rasulullah, mau tentunya. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Rasul berkata, kata beliau, "Fathalathu ayatin." yaqra'u bihinna ahadukum fi salatih khairun min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Kata Rasulullah SAW. Tiga ayat kata Rasul yang dibaca oleh salah satu di antara kalian dalam solatnya itu lebih baik daripada mendapatkan tiga unta bunting yang besar-besar, yang gemuk-gemuk. Ya, -gemuk. subhanallah. Hadis ini membuat semangat kita untuk apa? Untuk ngapalin Quran. Ya. Ah, ngapalin satu ayat, dua ayat, baca di sholat kita. Tiga ayat dapat tiga keistimewaan yang besar. Dan kata Rasul lebih baik dari onta. Bukan sama dengan onta. Ya, karena tidak ada eh, tidak bisa dibanding dibandingkan antara dunia sama nikmat eh, akhirat. Ya, khairun kata Rasul. Khairun. Lebih baik ya dari sini kita tahu para pemirsa dan para pendengar radio Rod yang Allah muliakan ya untuk Bu Siti tadi di Riau ya perhatikan marilah kita baca Al-Qur'anul Karim mari kita baca Al-Qur'an Karim bukan eh, hanya beberapa surat saja tapi dari awal sampai akhir punya wirid setiap harinya Quran berkah Lihat kata kata Rasul eh, kata Allah Subhanahu wa taala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ini adalah kitab wahai Muhammad kami turunkan kepada engkau penuh dengan keberkahan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah berkata, saya tidak melihat sesuatu yang bisa memberikan gizi yang lebih hebat dari eh, terhadap akal, jiwa dan badan daripada membaca Al-Qur'an, daripada orang idamatun nazar fil Qur'an. Eh, jadi memberikan gizi yang luar biasa. Eh, dan sebagian ulama berkata nabi al Quran <clears throat> ketika kita sibukkan Quran maka Allah berikan keberkahan keberkahan dunia dan akhirat fa ya subhanallah karena Quran berkah dari semua sisinya oleh karena itu anda ingatkan kepada Ibu Siti dan saya sendiri dan kita semua haruslah ada kita baca Al-Qur'an Al-Karim di tiap harinya ya agar keberkahan turun pada kita nah jadi eh, bukan hanya beberapa surat tadi yang sebut tapi baca semuanya dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai An-Nas. Nah, wallahu a'lam. Baik. Baik, jazakallah khair atas jawabannya dan penjelasannya demikian Ibu Siti Diriau. Barakallah fiik. Baik, satu lagi kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di beberapa tempat yang menanyakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullah. Saat ketika Eh, seseorang meniti sunnah dan kemudian atau bertaubat dari kemaksiatannya, nah. maka dia dapati kehidupan yang berbeda uh, dalam artian begitu banyak cobaan dan musibah yang dia dapatkan dari sebelumnya, hmm. sehingga ada keinginan untuk kembali kepada perbuatan buruknya, kemaksiatannya atau uh, kebidahannya. Apakah niat yang terbesit dalam benak ini dapat menjadi sebuah dosa dan terhitung sebagai sebuah kemaksiatan? Dan mohon nasihatnya jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum. <clears throat> Apakah niatan yang terbesit itu masuk ke dalam dosa? Nah, perlu diketahui para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. <clears throat> Ada beberapa masalah yang disebutkan dalam pertanyaan tadi ya. Di antara permasalahan yang sedang kita hadapi tentang masalah niat. Ya, sesuatu yang terbersih dalam hati bagaimana hubungannya dengan apa yang kita bahas, ya. Perlu diketahui dalam bahasa Arab ada lima jenis sesuatu yang ada dalam hati. Ya, ada namanya hajis, ada namanya khatir, ada yang namanya adalah hadithun nafs, ada yang namanya ham, ada yang namanya al-azm. Ini lima hal yang <clears throat> eh, perlu kita ketahui. Hajis dan khatir ini hampir sama. Kalau hajis adalah sesuatu yang terbersih dalam hati. Permulaan e, hal yang terbersih dalam hati disebut hajis dalam bahasa Arabnya, hajis. Kemudian yang bergerak dalam hati sudah masuk ke hati kemudian bergerak. Itu namanya khotir Kadang-kadang kita bilang mayakhtur bibali. Mayakhtur bibali artinya apa yang terbersih dalam pikiran, dalam hati, mayakhtur biqalbi, ya. Ada juga hadithun nafas. Hadithun nafas perkataan hati perkataan eh, berkataan jiwa kalau bahasa orang Sundanya gerentes hati hmm. ya eh, gerentes hati nah, jadi gerentes hati apa tuh saya gerentes hati <laughs> tidak tidak paham karena karena saudara orang Sunda soalnya jadi eh, perkataan hati ya hmm. tiga masalah ini tiga masalah ini tidak ada hubungannya dengan masalah ikhob sama sawab ya yang ada masalah dengan ikhob dan sawab tadi ham ham dan azm, azam. Artinya ham dan azam ini kalau ham itu e, sesuatu kata ulama e, ma, e, yang memang dia sudah ada niat, tentu dia ingin lakukan ham itu. ya iya, sudah tekadnya sudah kuat. Kalau hadisun nafas, tadi hadisun nafas, kerentas hati itu, atau kalau bahasa Arabnya hadisun nafas, saya bisa ditegur kalau salah karena definisi orang Sunda beda dengan definisi hadisun nafas uh, apa dalam kamus Arab misalkan ya. Hadisun nafas, uh, kata ulama, adalah sesuatu yang ada dalam hati, masih 50-50, setengah-setengah. Dia bisa lakukan, dia bisa tidak. Iya. Itu hadisun nafas itu. Ya. Nah, di atas itu 75% dari niat hati namanya ham. Ya. Nah, di atas ham itu baru azm. Ya. Ini kata ulama, ya. Nah, eh, tadi pertanyaannya yang saya tangkap adalah baru hadithun nafas. Artinya 50-50. Apakah masuk dalam dosa atau dapat pahala? Tidak. Tidak dapat dosa hmm. dan tidak dapat pahala juga. Nah, itu bisa terbersit dalam diri seseorang. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya tentang e, niat dan azm ini perlu kita e, pelajari dengan benar ya. E, sekali lagi kalau masih dalam bersitan hati ya kadang-kadang aduh gimana ya gitu, gimana ya. Itu tidak diikop dengan itu. Bisa jadi kita semua terjadi seperti itu ya ketika dibentur dengan ujian-ujian berbagai macam ujian itu ada terbersit seperti itu ya jadi e, tidak e, berdosa <clears throat> tidak berdosa ya, yang ada ikatan dengan dosa atau pahala yakni ham dan e, azm tadi saya sebutkan lima hal ya pertama hajiz kedua adalah e, khatar khatir yang ketiga adalah hadithun nafas. Nah, ya, yang kedua berikutnya yang saya sebutkan nanti ini yang ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Ham sama azm. Tapi kalau tadi masalah yang ditanyakan adalah baru masih hadithu nafas dan di bawahnya. Tapi masalah berikutnya yang saya tangkap dari pertanyaan tadi adalah masalah ketika kita kembali ke sunnah ya kita diberikan cobaan yang luar biasa ya eh, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akhi ya ini menunjukkan bahwa Allah ini sayang. Eh, dalam hadis yang sesuai Rasul pernah bersabda siapa orang yang Allah inginkan kebaikan ya Allah ingin kebaikan Allah berikan uh, cobaan ujian hmm. ya Allah berikan ujian dan ujian ini bisa mengangkat derajat seseorang bisa menghapus derajat eh, menghapus pahala seseorang, eh, menghapus dosa seseorang oleh karena itu, Uh, bersabarlah di atas ujian ini insyaallah taala Allah akan berikan kelapangan dalam hidup antum di dunia dan akhirat kelak. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang pasti dan mesti. Ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa rizki itu bukan hanya dunia semata. Ya, rezeki dunia sesuatu yang tidak e, bermanfaat kalau misalkan tidak bisa untuk menghantarkan seseorang mendapatkan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu yang perlu kita pahami adalah tentang keberkahan hidup. Ya. Kita harus ingat sedikit berkah lebih baik daripada banyak tidak berkah bahkan menghantarkan seseorang kepada api neraka waliyadzubillah. Sekali lagi, sedikit berkah lebih baik daripada banyak tidak berkah. Ya. Ketika antum mendapatkan rezeki sedikit, susah hidupnya, tapi bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, bisa baca Quran dengan sempurna, ya. Bisa sholat malam, bisa tadaruk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Perlu diingat ini. Ya, itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Justru kebalikannya, orang yang semakin jauh dari Allah dilimpahkan hartanya kemudian sempit dadanya jauh dari ilmu jauh dari majelis ilmu jauh dari masjid jauh dari solat jamaah tidak bisa solat ini adalah kerugian yang sangat rugi dia di atas muka bumi ini ya jadi fila wa ukhtifila rahimahumullah perlu diperhatikan masalah ini jadi eh, minta keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan bukakan. Dan tidak lama, tidak lama hidup di atas muka bumi ini. Nah, ini saja yang bisa saya jawab dari eh, apa yang kita bahas dari kaidah eh, tentang azm ya yang bisa mendatangkan pahala atau siksaan. Mudah-mudahan eh, sedikit bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada akhuna Ihsan yang menemani kita dalam uh, acara yang insya Allah bermanfaat ini. Ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta Astagfirullahaladzim. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.